Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي لا يماثله شيء من خلقه وليس كمثله شيء وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد إمام الموحدين وإمام أهل التنزيه وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu yaitu pembahasan tentang, tentang sifat mukhalafah lil hawadithi sifat yang wajib kita yakini bahwasanya sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya dan tidak diserupai oleh apapun dari makhluknya. Kalimatnya ringkas. Akan tapi ketahuilah penjabaran makna ini adalah sangat luas dan kalau kita berbicara tentang tahadiyat mu'asirat tentang problematika akidah di akhir di abad akhir ini di zaman akhir ini adalah kesalahan seseorang di dalam memahami mukhalafah lil hawadisi atau penyelewengan terhadap sifat mukhalafah lil hawadis. Dahulu pernah kita mengajar beberapa kita sempat dapat tugas dari guru mulia Habib Abdullah Baharun untuk mengajar mahasiswa semester terakhir ajar akidah Islamiyah. Dan memang subhanallah luar biasa. Karena kebetulan mahasiswa mereka juga punya latar belakang pengalaman, pemikiran. Ternyata di saat kita masuk bab mukhalafatul hawadithi, sementara sifat-sifat yang lainnya bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, akan tapi di saat berbicara tentang mukhalafatul hawadith, hingga sampai lima pertemuan belum tuntas. Karena banyak pencemaran-pencemaran akidah di balik ini semuanya. Dan yang harus kita kuatkan di dalam masalah diskusi sifat-sifat 20 ini adalah di dalam sifat mukhalafah lil hawadith. Sementara sifat-sifat yang lainnya itu terjadi dialog antara kita dengan misalnya tadi dengan dahrin sifat wujud kita membakwa itu. Dengan dahrin atau dengan orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, semuanya ini hanya yang menghancurkan kita adalah masa saja, tidak ada pencipta dan seterusnya. Itu sangat ringan, sangat sederhana. Kemudian nanti perdebatan antara sifat kudrat, irodat dan yang lainnya adalah perdebatan antara kita dengan Mu'tazilah dan sunnah sudah berakhir, Mu'tazilah pun sudah sudah tidak ada kecuali sisa-sisanya yang sekarang mulai muncul kembali, akan tapi munculnya Mu'tazilah kembali sebetulnya mengulang mengulang kelucuan dalam dialog falsafah yang sudah dihancurkan oleh oleh Abu Hasan al ashari dan pengikut-pengikut beliau. Akan tapi yang paling mendesak saat ini kita harus faham betul tentang ini mukhalafah lil hawadithi mukhalafah lil hawadithi ini ternyata perbedaan yang sangat mendasar antara ahli sunnah wal jamaah asyariyah atau ahli sunnah wal jamaah yang asli yang sesungguhnya ini dengan ahli sunnah wal jamaah yang palsu adalah di titik ini poin ini adapun perbedaan-perbedaan tentang masalah terawih beda kemudian tawasul dan sebagainya tidak seberat perbedaan di saat membahas masalah mukhalafah lil hawadisi ini. Dan mereka benar-benar menghujat dengan hujatan yang dahsyat sekali. Tingkat pengkafiran dan seterusnya kepada kaum Asy'ariyah dengan ulama Asy'ariyah. Ternyata begitulah itu seperti yang kami contohkan pada pertemuan yang lalu, seperti serigala yang ingin meruah buah buah anggur atau buah delima ternyata tidak bisa meraihnya kemudian setelah itu pergi lalu berkata kalau buah anggur itu adalah pahit karena mereka tidak bisa faham dengan benar tentang dialog-dialog yang dihadirkan oleh para ulama terdahulu dan mereka hanya langsung memukul rata bahwasanya pemikiran ulama-ulama asyairah adalah sesat padahal kalau sudah belajar begini mereka seandainya mau belajar tidak bisa. Mana yang akan disalahkan? Sementara dialog falsafah yang dihadirkan oleh kaum Asyairah adalah bukan dialog falsafah yang kafir, akan tapi dialog falsafah yang disepakati oleh ahli iman dan orang kafir pun mempercayainya. Jadi menggunakan akal menurut kaum Asyairah di sini bukan berarti kita melupakan nas. Nah, rupanya mereka itu titik kebenciannya kepada Asyairah itu di sini. Di dalam mukhalafah lil hawadits ini. Adapun di saat berbicara tentang wujud Allah kita mengukuhkan akan wujud Allah dengan akal kita, mereka diam. Dan memang tidak bisa dibungkiri, ternyata dengan dialog akal yang dihadirkan oleh kaum Asy'ariyah itu bisa meluluhkan meruntuhkan keyakinan-keyakinan yang salah dari orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan tapi konsep ketuhanan yang berbeda atau keyakinan Tuhan yang salah, meyakini Tuhan ini, Tuhan itu dan seterusnya. Akan ah, tapi di saat ketemu dengan mukhalafah lil hawadithi di sini, ternyata mereka menjadi salah di saat menilai kaum asyairah menggunakan akal. Di dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka dengan serta-merta mengatakan bahwasanya kaum asyairah meninggalkan nas dan hanya menggunakan akal menggunakan meninggalkan nas dan hanya menggunakan akal. Sementara di saat masalah wujud Allah, mereka tidak bisa berkutik. Karena kaum Asyairah waktu menggunakan akal dan juga menggunakan nas sangat sesuai dan sangat sesuai yang menurut mereka juga sangat sesuai, maka mereka tidak bisa mengkiri waktu mengatakan Allahu la ilaha hayyul qayyum. Kemudian kita bicara dengan dialog falsafah sampai kepada titik bahasanya Allah itu ada. Tadi saat bicara mukhalafah li hawadis, sebetulnya kasusnya sama. Akan tapi ternyata di sanalah mereka mulai tersesat. Orang-orang yang mengaku ahli sunnah palsu itu, itu mereka mulai tersesat di saat berbicara tentang mukhalafah li hawadithi, yang di saat kaum asyairah menggunakan akal, menggunakan akal, itu bukan mengakal-ngakali Allah, Tuhan, bukan. Jadi menggunakan akal, lalu mereka mengatakan bahasanya, nah ini Asyairah sesat karena telah mendahulukan akal dan meninggalkan syarat. Contohnya nanti tentang ayat-ayat sifat, sudah ada ayat bunyi begini, ternyata oleh kaum Asyairah diberi makna begini, diberi makna lain yang oleh mereka dikatakan dan ini menggunakan akal lalu meninggalkan syariat. Misalnya tangan Allah kaum Asyairah dengan dua manhajnya kita serahkan kepada Allah yang kedua mengatakan Tangan ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka serta mereka nah ini kan akal-akalan sudah dikatakan tangan kok dikatakan kekuasaan. Ini bagaimana ini? Kemudian kaum Asy'ariyah mengatakan akal tidak bisa nerima kalau kita katakan di tangan yang sesungguhnya tangan jarihah. Kaum Asy'ariyah begitu mengatakan tidak bisa kalau Allah bertangan dengan tangan yang jarihah atau dengan mata atau dengan kaki dan seterusnya. Itu menurut kaum Asy'ariyah tidak tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa terima. Lah ini loh karena mengundahulukan akal. Padahal rentetan kisah kaum Asy'ariyah tidak semacam itu. Kalau kita paham bagaimana kaum Asy'ariyah mengatakan jangan jangan katakan Allah bertangan seperti itu. Karena kaum Asy'ariyah berbicara dengan orang yang punya pemahaman dan orang yang punya akal bukan orang yang tidak punya akal. Siapapun dari kita itu, kalau disebut tentang tangan, maka biarpun kita baru melihat binatang itu pertama kali misalnya, kita akan bisa membedakan mana tangan. Dan sesuatu yang namanya benda itu tentu ada kiri, kanan, atas, bawah. Dan di dalam alam, itu adalah sesuatu sifat yang melazimi yang namanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat seorang hamba itu mendengar tangan, atau mendengar mata, maka yang kebayang adalah yaitu mata dan tangan. Biarpun kita belum pernah melihat bentuknya kayak apa. Akan tapi kebayang mata-mata yang ini, mata anggota tubuh ini dan tangan anggota tubuh ini. Ini adalah yang ada di dalam keyakinan umat manusia semuanya. Yang berakal. Jadi kalau disebut tangan bagaimana? Semuanya paham. Bahkan kalau kalian lihat beko saja itu kayak tangan. Katakan lihat binatang yang paling pertama kali kita lihat sekalipun, jika disebutkan mana tangannya, kita bisa milah mana tangan, mana atasnya, mana bawah. Mana kiri kanannya, kita bisa membedakannya. Dan begitulah kaum Asyairah melihat bahwasanya kalau disebut tentang tangan, itu adalah ya semuanya orang tahu tangan. Kalau disebutkan tentang mata, semuanya tahu mata. Akan tapi disaat dinisbatkan kepada Allah bagaimana nih? Apakah mungkin kita katakan Allah bertangan? Apakah mungkin kita katakan Allah bermata dan sebagainya? Dan ini mengundang kesesatan yang banyak. Bagi orang yang aman akidahnya. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gak mungkin menyerupakan Allah dengan makhluknya. Angkat tapi seorang hamba yang beberapa tahun yang lalu memeluk agama lain. Yang menyembah patung bertangan misalnya. Atau sebelumnya menyembah raja yang bertangan dan mata kemudian menemukan di dalam Al-Quran ada mata dan tangan, kira-kira kebayang apa? Dan ternyata inilah yang difahami oleh para ulama salaf dahulu. Sehingga ada namanya takwil. Agar dijauhkan daripada pemahaman yang salah. Sehingga nanti setelah itu, untuk menghindarkan dari pemahaman yang salah inilah, maka ulama asyairah menetapkan kaidah yang sudah ada pada ulama salaf terdahulu, agar kita tidak tersesat lalu mengatakan Tuhan adalah bertangan lalu berkaki kemudian duduk di atas kursi dan seterusnya sehingga kebayang seperti cerita dewa dewi yang ada di mana dalam sebuah film akan tapi kaum asyairah mempunyai manhaj yang sangat jelas yaitu yang pertama adalah manhaj tafwid manhaj tafwid menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak membahasnya secara detail karena kalau kita bahas secara detail, kita dengan akal kita. Maksudnya kita menggunakan akal itu agar tahu kadar akal kita. Bukan menggunakan akal ngakal-ngakali Allah. Karena ini adalah berbicara tentang zat Allah. Jangan kita merenung, memikir, tafakur tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan sampai. Akan tapi yang kita berikan adalah tafakur fi khalqillah. Kita mikir tentang makhluk Allah. Ini makhluk Allah yang bertangan, berini, semuanya makhluk Allah. Maka di saat kita menemukan satu sifat-sifat yang didisbatkan kepada Allah, akan tapi itu pun juga dimiliki oleh manusia. Yang sangat mungkin manusia itu akhirnya timbul hayalan yang salah. Lalu menggambarkan Allah juga ada kepala, ada mata, ada rambut, ada kaki, ada tangan. Sehingga tidak sengaja tanpa disadari dia telah menciptakan berhala di dalam otaknya sendiri. Dan ini hakikat kekafiran. Maka bagaimana dijauhkan dari ini? Dan mungkin tidak mustahil, mungkin ada sebagian orang waktu kita tanya, bagaimana pemahamanmu dulu waktu masih kanak-kanak tentang Tuhan? Iya, Tuhan tak pikir kayak presiden begitu, kemana-mana dikawal begitu, ada malaikatnya. Tuhan begini, Tuhan. Karena apa? Selama ini didengar memang seperti itu tentang dewa-dewi dan seterusnya. Jadi kesalahpahaman tentang Tuhan Allah. mempercaya adanya Tuhan Allah akan tapi masih asa kesalahpahaman. Apalagi di saat menemukan sifat-sifat atau nis apa apa, apa ayat satu satu anggota tubuh yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini ulama Asy'ariyah mempunyai dua manhaj, dua dua cara. Yang bernama ada manhaj tafwid. At-tafwid itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan begitulah adab kita bersama ayat mutasyabihat. Urusan kita dengan ayat mutasyabihat Kalaupun kita harus memberi makna, tentunya memberi makna dengan sesuatu yang sudah pasti yang ada di dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya mengandung makna atau tidak jelas, akan tapi bukan berarti tidak ada maknanya. Dan ketidakjelasannya bukan karena lafaz itu tidak ada maknanya. Tidak diperkenankan mengatakan Allah berbicara sesuatu yang tidak ada maknanya. Manusia saja kalau dikatakan ada orang ngomong tapi nggak ada maknanya akan marah. Jadi kalau ada ayat-ayat yang akal kita tidak bisa menjangkau maknanya, maka inilah ayat yang mutasyabihat yang kita serahkan kepada Allah. Termasuk tentang tangan Allah dan seterusnya. Kita tidak bisa menjangkau maknanya karena akal kita itu memahami makna sesuai itu yang sudah dijangkau oleh indera kita. Yang kita rekam dengan otak kita baru, otak menerjemahkan itu semuanya. Lah kalau tidak dibatasi begini, tiba-tiba ada seorang pelukis yang membaca akidahnya ahli sunnah wal jamaah palsu, mungkin keluar dari majelis dia bisa menggambar Tuhan Allah. Karena dihayalkan. Sementara Allah tidak bisa dihayalkan semacam itu. Jangan dibuat berhala di otak kita sendiri. Jadi Allah uh, uh, tentang tafwid menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah uh, cara pertama di saat kita berurusan dengan ayat yang namanya ayat mutasyabihat. Bukan berarti tidak ada maknanya, akan tapi Allah yang lebih tahu maksudnya. Misalnya tentang tangan, tentang mata, dan seterusnya. Termasuk seperti potongan-potongan huruf yang ada di awal surat, misalnya alif lamim. Jangan katakan tidak ada artinya. Kalau mengatakan tidak ada artinya itu adalah kaum hasyawiyah haram. Dosa mengatakan Allah berbicara tidak ada maknanya. Akan tapi Allah yang lebih tahu maknanya. Allah lebih tahu maknanya alif lamim. Allah yang lebih tahu maknanya. Jangan katakan alif lamim tidak ada maknanya. Awas. Jangan sampai kita mengatakan ada Al-Quran yang tidak ada maknanya. Dan tidak ada Al-Quran huruf lebih. Tidak ada Al-Quran huruf tambahan. Semuanya dalam Al-Quran penuh makna. Cuma maknanya apa? Allah yang maha tahu. Jika kita tidak tahu, jangan paksakan. Kalau kamu tidak tahu, jangan paksakan. Maka serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan tangan mata pun demikian. Kita akan bingung bagaimana mata-mata Allah. Tangan-tangan Allah ini bagaimana ini? Maka di saat kita menemukan sesuatu yang semacam ini, maka manhaj salafun, manhaj ulama'na, ulama-ulama kita, serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dibahas masalah yang semacam ini. Ini manhaj yang pertama. Dan kalau kalaupun harus dibahas di kalangan ahli ilmu, tentunya dalam pembahasan dengan manhaj yang kedua nanti akan dibahas. Suatu ketika ada orang datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Wa minas salaf. Beliau termasuk min ulama is-salaf. Lalu bertanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana tentang istiwa itu? Istiwa kalau diterjemahkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sering kita menemukan terjemahan Allah Ar-Rahman Allah bersemayam di atas arsy. Jadi kalimat bersemayam ini sebetulnya jika terjemahannya orang yang setengah ragu-ragu. semayam itu bagaimana semayam? Sementara istawa sendiri menurut bahaya bahasa sudah sangat jelas. Istawa ala mulkihi misalnya ber, bertahta di singgah sananya. Istawa ala kursi, duduk di atas kursi, istawa ala istawa. Jadi makna istawa sudah sangat jelas dan nanti insyaAllah Allah ini pembahasannya bukan membahas satu persatu nanti insya Allah satu demi ayat demi ayat ayat-ayat yang mutasyabihat harus kita bahas karena semuanya itu mengundang perdebatan antara kita ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya dan ahli sunnah wal jamaah palsu bertanya kepada Imam Malik rahimahullah anil istiwa apa itu istiwa wahai Imam Malik dijawab oleh Imam Malik rahimahullah taala al istiwa maklum Orang yang ngerti bahasa Arab, istiwa itu maklum. Istiwa itu bagi orang yang ngerti bahasa Arab sangat maklum. Seperti halnya kalimat duduk. Tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia duduk? Nah, itu duduk, duduk jelas. Sama istiwa, kalau diartikan duduk, istiwa. Kalau secara bahasa, istiwa adalah istiwa. Apakah seseorang yang duduk di hamparan, atau duduk di atas satu tempat, atau menguasai, jadi istiwa menurut bahasa sangat jelas. Al-istiwa maklum. Dan di saat urusannya dengan Allah, istiwanya Allah. Wal kaif. Kaif bagaimana istiwanya Allah? Maka dikatakan oleh Imam Malik ghairu ma'qul. Akal nggak bisa menjangkau. Ada riwayat yang selama ini salah majhul bukan ya majhul itu adalah riwayat yang salah barangkali pernah menghafal dari lesan sebagian para asatid mengatakan wal kaif ghairu wal kaif majhul kaif caranya majhul bukan majhul riwayat yang benar adalah ghairu ma'qul kalau majhul itu ada tapi kita tidak tahu tahu tapi kalau ghairu ma'qul akalmu tidak akan bisa menjangkau lah sudah dikasih isyarat oleh Imam Malik ghairu ma'qul mau diakal-akalkan ghairu ma'qul tidak ada ketika ghairu makhul. Wal imanu bihi wajibun. Iman sudah disebutkan dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Wasu'alu anhu bid'atun. Yang nanya ini bid'ah ini. Bikin masalah, bikin problem nih. Menjadikan orang bikin ragu-ragu. Fakhriju, keluarkan orang itu dari majelis ini. Syaf. Imam Malik rahimahullah telah membatasi bertanya hal yang demikian tidak. Sekarang dibahas malahan itu. Diperlebar menjadi sebahas bahasan yang asas oleh kaum-kaum sesat itu. Sampai Allah di mana? Allah di atas. Anak kecil TK dikatakan Allah di mana? Di atas langit. Ini kan kurang ajar benar. Baik. Kemudian dalam riwayat lain Imam Malik pernah mengatakan idza marartum bi ayati sifati famuruha. Kalau engkau melewati ayat ayat sifat lewatilah. Lah. Imrar itu melewati itu maknanya apa? Maknanya jangan membahasnya. Sebab akalmu tidak akan bisa menjangkau. Sebab apa? Tentang tangan, tentang mata yang engkau ketahui adalah sesuai dengan pemahaman akalmu. Sesuai dengan pemahaman akalmu. Dan Tuhan Allah tidak bisa masuk di dalam akalmu. Sehingga hendaknya kau jauhkan akal-akalanmu itu dengan sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah. Cukup engkau meyakini. Selesai. Makanya serahkan kepada Allah itu manhajnya ahli taf tafwid. Baik. Agar tetapi, kadang orang awam masih penasaran. Orang awam masih penasaran. Kalau ahli iman langsung. Nusallim amrahu ilallah. Aku serahkan urusan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang awam ada penasaran. Tangan ini dan sebagainya. Dan bukan saja penasaran kadang-kadang dirasakan oleh dirinya bahasanya oh iya, berarti berarti ada Tuhan punya tangan duduk di atas kursi dan terusnya. Apalagi ada yang menulis satu buku Allah menciptakan Adam dari dari foto jadi fotokopinya Allah Subhanahu wa taala Ya, ini berarti manusia itu ya kayak Tuhan Allah, cuman berkuasa. Nah itu saja. Begini jadi punya tangan, punya ini dan seterusnya. Ini musibah dan orang awam. Maka setelah itu muncullah manhaj yang kedua. Bukan muncullah artinya apa? Jadi di samping ada manhaj tafwid, manhajnya ahli iman orang yang kelas tinggi. Amanna, mengatakan amanna. Kami pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting aku iman. Tapi di saat berhadapan dengan orang-orang yang suka membuat keraguan keraguan ini, maka harus ada penyelesaian. Namanya at-ta'wil. At-ta'wil. Jadi selain manhaj tafwid, ada manhaj namanya manhaj ta'wil. Dan ta'wil itu adalah memberi makna satu lafaz dengan makna yang sesuai tapi kita keluarkan dari makna aslinya, tapi tetap kita beri makna yang as, yang sesuai. Contohnya tangan itu makna sesungguhnya adalah ya tangan. Siapa yang tidak tahu tangan? Tangan dia tangan. Akan tapi tangan kita beri nama misalnya pemurah. Bal yadahu mabsutatan misalnya. Akan tapi tangan Allah itu apa? terbuka. Maksudnya pemurah. Yadullah fawqa aidhim, tangan Allah di atas tangan mereka. Diberi makna kekuatan. Makanya diberi makna dengan makna yang sesuai dengan dalil syar'i yang tidak bertentangan. Jadi di saat memberi takwil, memberi makna itu pun para ulama tidak asal tidak asal memberi nama makna akan tapi diambilkan dari dari satu dalil yang pasti, yang kot'i, jika dinisbatkan kepada Allah tidak akan salah. Kenapa istawa? Ar-Rahman wal istawa. Allah beristiwa di atas arsh. Artinya apa? Agar selesai urusan keraguan-keraguan awam ini, maka diartikan Allah itu beristiwa berkuasa di atas arsh. Maksudnya Allah tuh ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya istawa di sini maknanya adalah berkuasa. Jadi Allah yang menguasai arsh. Jadi arus dan segala isinya itu Allah yang berkuasa. Ya. Kalau diberi makna begini orang awam tidak akan banyak bertanya, oh gitu maknanya seperti itu. Iya, makna istawa adalah ista'wla. Dan itu bukan merubah ayat, tidak, memberi makna tapi dengan makna yang sesuai dengan syariat. Tapi menjauhkan orang dari kesalahpahaman dengan makna yang aslinya. Jadi yang namanya takwil. Tapi ulama-ulama yang itu ulama-ulama sesat dari pembenci-pembenci Asyairah mengatakan ini kurang ajar, merubah, ini kayak orang Yahudi. Al-Qur'an dirubah, dirubah. Sudah ada Allah Subhanahu berfirman Allah Ar-Rahmanu al istawa dirubah Ar-Rahmanu al istaula. Enggak, kita tidak berubah Al-Qur'an. Istawa dirubah istaula. Enggak, kita tidak pernah merubah Al-Qur'an, akan tapi diberi makna yang sesuai dengan hujjah qat'iyah yang lainnya bahasanya Allah berkuasa. Allah berkuasa, maka sifat kuasa Allah dan kuasa atas arus ala kulli syai'in qadir digunakan untuk menerjemahkan ayat yang jika orang tetap terpaku kepada lafaz tersebut akan hilang apa akan akan tersesat maka diberi makna ista'wla dengan makna berkuasa. Jadi memberi makna berkuasa di sini adalah yang diadakan oleh para ulama sesuai dengan pemahaman. Dalam kaidah bahasa Arab ada istilahnya majas. Lagi-lagi mereka itu mengingkari majas permasalahan mereka itu. Kalau majas adalah dusta. Tidak ada majas di dalam Al-Quran. Kalau ada, menjawab majas itu adalah bohong. Innalillah. Semua para ulama mufassirin dari dulu berkata tentang ada majas di Al-Quran. Dan majas adalah keindahan. Banyak majas di dalam Al-Quran. Majas, majas, majas. Ada majas yang dibuang, ada macam-macam. Bas alil koriyata misalnya. Bertanyalah dengan koi kampung di sana. Kampung ditanya, nggak mungkin ada majas sih. Jadi majas sebenarnya sudah biasa di dalam Al-Quran. Mereka mengingkari ini, jadi ada rentetan kesalahan-kesalahan. Mereka mengingkari majas dan sebagainya. Sehingga di dalam masalah ayat-ayat sifat semacam ini, mereka terjerumus. Tidak mau mentakwil. Ingin menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Kemudian setelah itu terjerumusnya mereka. Semakin hari semakin berkembang kesesatannya. Sehingga menjadi kaum mujassimah yang mengatakan Allah itu adalah bertangan, Allah berkaki. Sehingga sampai digambarkan seperti seorang laki-laki syabun. Seperti syabun seperti seorang anak muda yang duduk di atas kursi, rambutnya dengan menetes keringat dan seterusnya. Dan ada di, di salah satu buku mereka. Dan memang sebagian mereka mengingkari ini cerita, tapi ini cerita ada di kalangan mereka. Karena menunjukkan perkembangan. Jadi kesesatan mereka itu bermacam-macam tingkatannya. Tapi bibitnya adalah di saat mereka tidak mau mentakwil ini men tidak mau mentakwil maka ingin menggunakan ayat ini sebagaimana yang Allah turunkan. Lalu kita mengatakan Allah bertangan, Allah bermata, Allah ber, ber, ber begini sehingga berkembang ini semua muncul kesesatan-kesesatan. Sampai seorang yang dikatakan muhaddis, seorang pembesar di Arab Saudi sana menulis buku tadi. Bahasanya Allah menciptakan Adam ala suratir Rahman seperti fotokopinya Tuhan Allah. Jadi Nabi Adam itu dibuat, jadi Allah tuh membuat Adam itu seperti gambar diri Allah sendiri. Maksudnya ayat bertangan, bermata dan sebagainya. Innalillah. Padahal di dalam hadis tidak begitu. Allah suratihi dengan domir. Kalau domir bisa kembali kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Baik, ini adalah manhaj yang ada di di dalam manhaj madhab kita ahli sunnah wal jamaatil asy'ari asy'ariyati bahwa di dalam memahami ayat-ayat sifat itu kita menggunakan yang pertama tafwid serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tafwid itu adalah lebih selamat. Adapun takwil ahkam lebih lebih lebih tepat, lebih bijak sehingga untuk orang-orang awam mudah. Kalau kita mengatakan ya yadullah fawqa Jadi kekuatan Allah, Allah berikan bantuan kepada mereka yang bersatu. Bersatulah maka tangan Allah akan bersama orang yang bersatu. Maksudnya apa? Bantuan Allah, kekuatan Allah bersama orang yang yang bersatu. Selesai. Kemudian makna ana indal munkasirati qulubum hadikusi. Allah bersama orang-orang yang yang yang terpatah-patah hatinya karena kemiskinan dan kefakiran. Apakah harus kita katakan Allah duduk dengan mereka? Oh tidak. Jangan dikatakan anak indal mungkasirati kulubuhum. Kemudian kalau lafaz yang disebut Rasulullah harus kita nisbatkan kepada Allah sebagaimana mestinya. Nanti Allah akan disifati dengan sifat Allah marid. Allah sakit. Kenapa Allah mengatakan abdi maridtu falam tau'idni wahai ambaku. aku sakit kau tidak kunjungi aku. Wah, Allah sakit. Allah lupa ada. Fanasiyahum Allah melupakan mereka. Allah punya sifat pelupa. Dan ternyata betul saya dapat mendapatkan buku kiriman dari sana. Rupanya betul Allah disifati dengan sifat pelupa. Dan Allah disifati innalillah. Akhirnya tidak setelah saya saya tidak terima dengan sifat begitu dengan dengan tulisan begini. Dan subhanallah, ini kebetulan orang ini jadi fitnah besar karena apa? dia dari usul-usul yang dari kita. Memang ada orang dari usul kita, akidah kita, kemudian dia dari keturunan yang nyeleweng begitu. Dan namanya pun subhanallah namanya nama fitnah. Jadi kita semuanya pecinta ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami ingatkan para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ada uh, uh, salah satu yang subhanallah dia pakai gelar ahli baitnya Rasulullah, akta mereka punya kesesatan yang luar biasa huh? namanya Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf. Subhanallah lah ini supaya tidak tertipu dengan buku ini karena pecinta-pecinta habaib tergoda dengan buku ini. Ah, namanya Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf. Dia adalah hidup di Saudi yang subhanallah dia menetapkan sifat-sifat kayak semacam ini. Nah, ini ini harus kami sebutkan nama ini supaya kita tahu. Padahal Bahkan waktu itu kami kira adalah beliau adalah putranya seorang kutub yang namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab. Rupanya setelah kami lacak karangannya sangat banyak, ternyata ini adalah orang yang kepleset kesesat. Karena bukunya banyak harus kami sebut nama ini supaya kami tidak supaya kita tidak terjerumus dipikir nanti karena pecinta habaib luar biasa dipikir ada buku ini kalangannya Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf tahu dibaca akhirnya buku ini menyesatkan. Hati-hati ini ya. Ternyata di situ menyusun tentang sifat-sifat Allah termasuk diantaranya kayak ini tadi. Sifat-sifat lupa dan sebagainya. Nah, ternyata yang menyelesaikan adalah juga mereka sendiri. Jadi ini adalah fitnah. Jadi pertama kami membaca dan kami diskusikan dengan guru-guru kami Ahli Abdullah Muhammad Bahrun. Betul adalah mereka adalah orang yang sesat dari pergaulannya ahli bait Nabi SAW yang sudah tidak bergaul dengan kalangan para habaib sehingga apa? <laughs> Mereka tersesat karena sudah hidup di negeri yang biasa orang membid'ahkan dan menyesatkan. Dan karangannya banyak. Sampai sekarang pun boleh kembali dibesarkan menjadi seorang syekh. Dan ini hanya kami beri peringatan saja agar hati-hati karena apa? Itu mengantarkan kepada kepada mujassimah. Mujassimah. Dan karena bukunya sudah mulai tersebar di mana-mana, kalau tidak diberitahu, maka nanti takut ada yang tertipu dan beginilah ya caranya akan tapi ketahuilah kalau berbicara tentang nasab beliau adalah tetap nasab ahli bait Nabi Muhammad tidak akan tidak akan lepas kita tidak akan mencaci tentang nasabnya akan tapi kita akan mengingatkan tentang akidahnya jadi ini jadi anti tawassul anti ini anti maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dan sekarang termasuk dia adalah anak muda yang dibesarkan di sana yang diperkirakan nanti bisa menggantikan tokoh-tokoh tua yang saat ini sudah meninggal. Ada beberapa anak muda yang sudah dicalonkan termasuk dia adalah di dalamnya. Jadi ini ini harus kami sampaikan. Lah itu yang menyebut tentang sifat-sifat semacam ini. Nah, ini menyebut sifat-sifat semacam ini. Lah karena lihat menghindar dari takwil mereka terjerumus kadang kepada takwil yang lebih parah lagi. Mereka tidak mau mentakwili. Mereka tidak mau mentakwil akan tapi terjerumus kepada takwil yang lebih parah lagi. Akan tapi ini manhaj yang ada pada kita ya. Manhaj yang ada pada kita. Kemudian bagaimana manhaj ini terbentuk? Bagaimana manhaj ini terbentuk? Itulah. Apakah manhaj ini akal-akalan lagi oleh para ulama Asy'ariyah? Apakah ini adalah manhaj ini adalah hanya mainan? Oh bukan, manhaj ini dibentuk juga ada contoh. Ada contoh. Contohnya dari siapa? Dari para sahabat Nabi. Maka nanti insya Allah pertemuan besok akan kami bacakan contoh-contoh bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama bagaimana mereka sudah biasa mentakwili ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat mutasyabihat. Jadi jangan sampai ada dikatakan bahasanya takwil itu hanya pekerjaan orang akhir zaman dari kaum Asy'ariyah. Tidak, takwil itu diambil contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mentakwil, ada. Dan kesesatan bagi orang yang anti takwil itu Masya Allah sampai terjerumus kepada takwil yang baid. Ada takwil. Takwil ada yang takwil yang diterima, ada takwil namanya takwil baid jiddan. Ada takwil jauh. Ada takwil baid. Ya takwilnya itu tadi takwilatnya mereka yang mengatakan Allah ada di atas arsy begitu. Tidak tahu sampai mengadakan ah, yang kami ceritakan ada makan namanya makan adami arus adalah paling gedenya makhluk Allah Allah subhanahu di atas itu lah dimakannya namanya makan adami Allah muhit Allah meliputi arus ini anggap saja bulat begini itu arus paling gedenya makhluk di sana ada makan adami Allah berada muhitum bikul syai Allah maha besar besarnya akhirnya sudah mengarah kepada hajim bentuk sebab arus sendiri ada bentuknya dan yang mengikuti bentuk tentu berbentuk Allah meliputi. Dan mereka akan berbenturan dengan hadis-hadis yang mau tidak mau mereka harus mentakwilinya. Sampai nanti kami sebutkan salah satu dari mereka waktu Imam Bukhari mentakwili salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ternyata berani mengatakan bahasanya kalau memang Imam Bukhari semacam itu berarti Imam Bukhari kafir akhirnya oh, ini heboh di kalangan mereka tapi itulah yang terucap dari lidah mereka. Gara-gara Imam Bukhari mentakwili lalu dikatakan Imam Bukhari sudah keluar kafir innalillah. Ya, itu begitulah pekerjaan mereka dan nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita harus dalam. Jadi mohon maaf masalah mukhalafahil hawadits ini harus diceritakan dengan panjang lebar. Mereka terjerumus dalam takwil yang sangat jauh. Termasuk tadi mengatakan Allah yang maha ada berada di dalam makan yang namanya makan tempatnya tempat adami. Nah kalau kita rinci dari akidah kita semuanya itu. Dirinci satu persatu misalnya. Dikatakan Allah mustahil. Allah itu sebagai jirim atau jisim atau satu jirim yang mengambil satu tempat. Jirim itu adalah seperti bentuk benda ini yang memerlukan satu tempat. Mustahil Allah itu punya jihad. Tidak bisa dikatakan Allah kiri, kanan. Atau Allah punya kiri dan punya kanan. Maksudnya ada kanan Allah, kiri Allah. Termasuk ada hadis yang yang membahayakan hadis tentang kisah Isra Mi'raj ini adalah riwayat bahasanya Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jambihi fayujrisuhu. Allah mendudukkan Rasulullah di jambihi. Itu juga riwayat palsu. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad berdampingan dengan dengan Allah duduk. Itu juga riwayat palsu yang tidak bisa diambil dan itu adalah juga bentuk e, kesyirikan karena mengatakan Allah sama dengan Nabi Muhammad punya tempat. Kemudian nanti dikatakan juga bahasanya Allah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang terikat dengan tempat. Terikat dengan dengan tempat. Misalnya kalau kursi. Kalau dikatakan Allah duduk di atas kursi, Allah terikat dengan kur kursi. Nanti ada pertanyaan panjang, nempel atau tidak nempel, lebih gede mana dari kursinya dan seterusnya. Karena kursi adalah min makhlukatillah subhanahu wa ta'ala. arsh min makhlukatillah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana posisinya nanti? Ada kebayang ke situ, akan jauh orang akan bertanya-tanya. Kayak apa duduk di atas kursi? Akan macam-macam. Akan tapi manhaj kita ahli sunnah wal macam dipangkas selesai. Cerahkan kepada Allah, jangan banyak tanya. Kalau ternyata masih memikir, ayo kita takwili, ditakwil. Kemudian mustahil juga Allah tuh butuh dengan waktu. Allah mustahil Allah butuh dengan dengan waktu. Sehingga dikatakan ini adalah dialog manteknya dialog akidah yang dihadirkan oleh kaum Asy'ariyah. Allah tidak butuh waktu. Jangan dikatakan ada Allah tidak butuh waktu. Sehingga mengukuhkan makna bahwasanya Allah abadi. Dari dahulu sudah ada sebelum adanya waktu Allah ada. Dan sampai kapan? Dan tidak ada batasnya. Kalau Allah tidak butuh batas waktu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa disifati bergerak dan diam. Tidak bisa dikatakan bergerak dan diam. Yanzilu Rabbuna Allah turun. Ayo. Dan memang ini makanya dirinci satu persatu. Jangan dikatakan Allah yanzilu Rabbuna minas sama'i dunya. Allah turun dari langit dunia. Ila sama'i dunya. Allah turun ke langit bumi, turun. Yanzilu Rabbuna. Begitu. Kebingungan bagaimana setelah dikatakan Al-Rahman Allah Allah di atas arsh. Arsh adalah paling gedenya makhluk Allah. Di dalam arsh itu ada langit-langit, langit ada langit bumi. Arsh. Allah yang maha tinggi. Allah yang ada fokol arsh menurut keyakinan mereka itu. Kemudian di gedean itu turun ke bumi. Bagaimana kisahnya? Ke langit bumi. Akhirnya timbul bayangan-bayangan yang menyesatkan dari orang awam. Memang mereka membatasi yang pantas dengan ke, ke, ke, ke, eh, apa, ke, kesucian Allah. Memang itu kalimat benar diucap oleh mereka. Akan tapi di saat mereka mengingkali tafwid sama takwil, mereka akan tersesat. Paling indah, paling dahsyat adalah apa yang dihadirkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaati. Tafwid serahkan kepada Allah jangan dibahas. Sudah ada arus, ada Allah selesai. Kemudian mereka menjelaskan sifat-sifat makhluk karena kita berbicara Allah laisa kami Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Membahas Allah nggak ketemu. Kita tidak akan mampu dengan akal. Akan tapi membahas namanya syekh. Syekh itu kayak apa sih? Syekh butuh tempat, syekh butuh tem waktu, syekh syekh itu ada bergerak, syekh ada diam. Syekh bagaimana? Syekh disifati gede, syekh disifati kecil. Jadi syekh itu kayak begitu, maka sifat-sifatnya syekh sesuatu inilah kita fahami satu persatu, satu persatu, satu persatu. Syekh naik turun, syekh pergi. Maka setelah itu katakan apa? Allah tidak seperti apapun dari yang saya fahami tentang syekh ini. Selesai. Ini yang diajarkan akidah kita ahli sunnah wal Apa yang kau ketahui tentang syekh? Lihat syekh, ada syekh yang bergerak, ada syekh diam, ada syekh dingin, ada syekh panas. Syekh ada syekh butuh tempat, syekh butuh waktu. Bahkan kita tidak bisa paham kemarin yang kami sebutkan, akal kita tidak bisa memahami sesuatu yang tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Tidak bisa paham. Sementara syekh butuh itu semuanya. Makanya jangan sampai di saat disebut nama Allah, misalnya tangan Allah, Bukan tangan seperti syek yang butuh waktu, butuh tempat, butuh. Tapi kalau tangan butuh apa? Butuh tempat atau tidak tangan kita? Butuh tempat. Dan syek ini yang kita pahami. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah syairah mengatakan, syek di sini sudah jelas syek. Maka Allah kalau ada di dalam Al-Quran, ahli Nabi, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, tapi kalimatnya sama dengan syek dari makhluk Allah, maka katakan, tidak seperti itu. Lalu bagaimana kita tidak bisa faham? Ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya tujuannya bukan untuk bercerita tentang tangan. Ini tujuannya bukan cerita tentang tangan. Ar-Rahmanu ala istawa itu bukan bercerita tentang bagaimana istiwanya Allah, bukan. Itu bercerita tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah itu kepada ars. Maksudnya menuju kepada ars. apakah menciptakan atau ngurusi atau apa. Jadi bukan cerita tentang tangan Allah, Bukan membahas tentang tangan Allah, Allah tapi sekarang yang dibahas adalah tangan Allah. Ini musibah. Bukan tangan Allah. Allah menyebutkan tangan bukan ingin menceritakan tentang tangan. Misalnya Yadahu Mabsutoni. Tangan Allah adalah ini kan ceritanya orang-orang orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Kikir Allah itu belit. Tidak dikatakan tangan Allah adalah terbuka. Mabsutotani, terbuka. Bukan karena Allah ingin menceritakan tentang tangannya. Orang Yahudi sudah mengatakan, tangan Allah itu adalah terbelenggu. Maksudnya atau Allah pelit. Lihat, ya, orang Yahudi sendiri waktu mengatakan tangan Allah terbelenggu bukan di saat, bukan ingin menyifati Allah punya tangan. Jadi semua sifat-sifat atau ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang anggota tubuh Allah bukan tujuannya menyebutkan anggota tubuh. Akan ah, tapi ingin makna yang diinginkan. Kayak tadi tangan Allah terbuka. Itu berangkat dari kisahnya orang Yahudi mengatakan tangan Allah maglulah maglulah itu apa? terbelenggu dibandas, oh tidak akan tapi tangan Allah terbuka bukan ingin ceritakan tentang tangan lah kok dibahas Allah punya tangan ini kan aneh jadi memang bukan membahas masalah tangan, mata karena bukan itu tujuannya sehingga para ulama ahli sunnah wal jamaah menghadirkan satu satu cara yaitu dengan cara apa? mentakwili atau mentafid. Kemudian mustahil Allah itu disifati dengan besar dan kecil. Allah tidak, jangan disifati Allah itu besar, jangan disifati Allah itu kecil. Tidak. Tidak, maksudnya besar kecil yang yang yang besar Allah Maha besar ya. akan tapi besarnya Allah bukan seperti besarnya ini loh. Mana lebih besar, lebih lebih gede dari arsy, bukan dibanding dengan kita. Kalau dibanding dengan kita butuh tempat. Sehingga termasuk keyakinan yang selama ini menjadi keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati maka Allah tidak bisa dilihat di dunia. Sebab kalau Allah dilihat di dunia yang melihat dengan mata kita, berarti Allah ada harus ada di hadapan kita. Kalau di hadapan kita berarti Allah berada di jihad, di mata angin, di arah tertentu yaitu di hadapan. Kalau Allah berhadapan dengan kita berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti bukan Tuhan Allah lagi. Sehingga langsung ditiadakan Allah tidak bisa kita lihat di dunia. Allah tidak bisa kita lihat di dunia. Tapi Allah bisa dilihat di, kita lihat di akhirat menurut ahli sunnah wal jamaati. Dan kaum mu'tazilah masih mengukuhkan Allah pun di akhirat tidak bisa dilihat. Dan maka dari itu kaum mu'tazilah sendiri waktu meniadakan. Waktu mengingkari melihat Allah di akhirat. Itu pun juga atas dasar ingin mempertahankan keyakinan bahasanya. Allah tidak bertempat. Allah tidak ber, bertempat. Allah bukan bertempat di surga. Awas. Allah dilihat di surga. Tapi jangan katakan Allah bertempat di surga. Akan tapi Allah yang menciptakan surga. Ini keyakinan. Ini harus dibangun benar-benar nih. Makanya mukhalafil habadis itu betul-betul satu cerita yang sangat panjang sekali. Nah, dari sini maka perlu perlu perlu pembahasan panjang insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya ada kami berikan hadirkan semua ayat-ayat yang saat ini diributkan oleh mereka mulai dari Rahman Aristawa termasuk hadis jariah yang kami sebutkan kemarin subhanallah mereka tuh paling paling senang mencari mencari riwayat-riwayat yang menunjukkan Allah itu seperti itu bertangan Allah bertempat kemudian setelah itu dengan khobar-khobar had begitu mengatakan kaum asyairah itu adalah telah menantang melawan dari daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nanti yang dihadirkan oleh ulama asyairah tentang hadis Nabi, tentang eh, tentang takwil, tentang tafwid itu semuanya ternyata juga diambil dari para, para sahabat Nabi SAW dan juga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa apa berapa kejadian yang ditemukan di kalangan mereka sendiri ternyata mereka tidak bisa lari dari namanya takwil takwil cuman takwil nanti awas hati-hati ada takwil ba'id Takwil bait itu adalah takwil sesuka hati. Takwil sesuka hati itu haram Al-Qur'an tidak bisa ditakwili sesuka hati. Akan tapi takwil Al-Qur'an itu harus dengan sesuatu yang sudah pasti dari hujjah Al-Qur'an dan hujjah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang harus kita uh, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala itu uh, di dalam menjalankan Allah Allah itu kalau kita manusia ya di saat disifati manusia dengan sifat-sifat mulia kemudian ada sifat ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini kadang-kadang lu aku berkuasa Allah kan juga berkuasa ini sama dong kan gitu ya ini agak ini bukan jadi ketahuilah segala sifat yang didisbatkan kepada manusia tapi juga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah itu dimiliki oleh manusia bukan dari zatnya manusia. Misalnya kita disebut sebagai seorang yang mampu atau ada seseorang disebut sebagai seorang alim. Sebab yang punya sifat alim yang sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di saat kita mengatakan Allah alim bukan berarti kita menyerupakan dengan dengan makhluknya. Karena ini bukan sifat-sifat jasadiyah. Bukan sifat-sifat jasad, sifat-sifat jirim yang menjadi ciri-ciri khasannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. Manusia punya sifat lembut, Allah punya sifat lem, lembut. Nah, ini bukan bukan, ini beda. Yang dimaksud yang dibahas oleh para ulama di dalam bab mukhollah al hawadithi bukan di dalam sifat-sifat batin semacam itu bukan. Akan ah, tapi sifat-sifat jasad. lah ini loh. Sebetulnya semakin menjelaskan bahwasanya yang dimaksud kaum asyairah itu ya ini. Allah tidak serupa. Ini pembahasan masalah jasad, bukan masalah sifat-sifat maknawiyat. Jasad dia, yang jasad itu yang mempunyai yang didisbatkan kayak tangan, mata dan seterusnya begitu. Adapun sifat-sifat maknawiyah ternyata sangat mudah untuk ditakwili bagi mereka. Mereka menakwili sudah sangat banyak maknawiyat. Tapi kenapa di saat bicara jasad dia tidak bisa menakwili? Mereka tidak terima dikatakan Allah itu lupa, nggak mau. Maksudnya lewat tarok. Tarok Imam Bukhari mengatakan taroka, fanasia taroka, meninggalkannya. Fanasia Allah meninggalkan, Allah melupakan mereka. Dulu di dunia kalian lupa, sekarang di akhirat aku lupakan. Bukan Allah lupa, bukan ditinggalkan. Maka di dalam sifat-sifat maknawiyat itu ternyata mudah bagi mereka untuk menakwili. Tapi kenapa di saat bicara sifat jazadiyah mereka tidak bisa menakwili? Padahal takwil itu sendiri ada pendidikannya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja insya Allah besok kita masuki masih bab yang serupa. Sebab setelah bab mukhalafatul hawadithi semuanya insya Allah akan dengan uh, tidak terlalu pelik ya. Kita akan bicara tentang wahdaniyat, nanti wahdaniyat kita bicara tentang kumum khamsah qudrat perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah, iradah perbedaan dengan kaum Mu'tazilah, uh, kalam juga perbedaan dengan kaum Mu'tazilah ya tentang kalamullah itu hadis atau bukan ha, qadim atau hadis ini ada insyaallah nanti. Akan tapi mohon maaf ini jika kita harus mengulang-ulang masalah mukhalafah lil hawadits karena ini adalah inti perbedaan antara kita dengan kaum ahli as-sunnah wal jamaah palsu. Sehingga ini catatan. Perbedaan kita dengan mereka bukan perbedaan furuk kalau sudah membahas masalah ini sebetulnya. Kalau ditanya gimana punya perbedaan kita dengan orang-orang yang suka membid'ahkan. Kalau bicara tentang maulid Nabi dan yang lainnya itu perbedaan furu. Furu. Tapi di saat berbicara tentang ini ternyata nanti mengerucut sampai perbedaan akidah. Jadi bukan main-main. Sehingga selama ini kita menganggap perbedaan kita dengan mereka perbedaan furu. Iya, kalau urusan tahlil, urusan ini furu. Masalah ijtihad yang salah bukan urusan-urusan keyakinan, akan tapi urusan-urusan analia, Akan tapi kalau nanti masuk bab ini sebetulnya, sehingga sampai sebagian ulama kita itu yang dengan langsung memutuskan bahwa mereka keluar dari iman. Karena apa? Keyakinan yang salah tentang konsep ketuhanan ini. Ya, nah ini sebetulnya perbedaan kita dengan mereka itu yang paling berat di bab ini. Bukan masalah furuk lagi sebetulnya. Makanya harus gencar kita mengembalikan kita kepada ahli sunnah wal jamaah asyariyah. Mereka membela sampai subhanallah itu tadi buku yang ditulis bahasanya Allah menciptakan Adam dari bentuk bentuknya Allah itu kan luar biasa kurang apa. Dan memang juga ada sebuah buku dari kita kaum tasawuf, ahli tasawuf yang juga Imam Haddad pernah mentahdir agar kita tidak membacanya. Karangannya kitab Al-Ki al al al, al, al uh, uh, Al-Kilani Al-Jilani ada salah satu buku Imam Haddad dalam kitab eh, Risalatul Muawanah mengingatkan agar kita tidak baca buku itu karena di situ memang ada khayalatnya tasawuf yang sesat ingat ada tasawuf yang benar ada tasawuf yang sesat itu khayalatnya itu seolah-olah menjadi sampai gelarnya buku namanya Al-Insan Al-Kamil ya Insan Kamil jadi seolah-olah menggambarkan Allah itu sebagai manusia yang sempurna tajim di sini kami ada bukunya, kami ada bukunya, kami baca subhanallah, kami ngeri, ngeri betul Imam Haddad melarang. Biarpun setelah itu dikatakan pengarang ini terancam min aulia illah, akan tapi ini adalah termasuk satahat yang tidak bisa kita pelajari. Kalimat-kalimat yang di luar. Akan tapi tidak di, di luar kesadaran akal, akal akal akal akal akal ilmu. Akan tapi kita tidak bisa membaca yang demikian itu. Dan itu bukan akidah yang kita belajar bukan. Kalau itu satahatnya atau kalau itu adalah omongan-omongan istigroknya orang ahli tasawuf, itu biarkan. Akan tapi di saat di, di dibahas di kalangan umum menjadi berbahaya. Karena nanti mengarah kepada keyakinan tajim ini Allah seperti seorang manusia dan begini dan begini. Ada beberapa buku yang termasuk uh, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga mengingatkan jangan dibaca buku ini, buku ini, buku itu. Termasuk Imam Ghazali sendiri juga memperingatkan ada beberapa buku yang ditulis oleh ahli tasawuf, ternyata di situ ada banyak tesis Termasuk karangannya seorang alim besar Ibn Arabi, Ibn Arabi tanpa alif lam ya. Kalau Ibn Arabi yang pakai alif lam itu adalah seorang fakih Maliki, kalau Ibn Arabi yang tanpa alif lam adalah seorang sufi besar yang punya futuhat makiyah dan khusus. Ya, Ibn Arabi itu punya buku besar. Maka di situ banyak dimasukkan oleh musuh-musuh Allah untuk merusak kaum tasawuf. Jadi dimasukkan di dalam buku tersebut termasuk masuk tajim ini tadi. Jadi Ibn Arabi punya buku-buku yang yang di, dimasukkan oleh musuh-musuh Allah karena waktu itu betul-betul dunia tasawuf itu betul-betul itu meluas dan menguasai. Kejayaan Islam pun di tangannya kaum tasawuf yang benar, bukan tasawuf yang palsu. Maka mereka ada musuh-musuh Allah ingin menyusupkan di buku-buku mereka. Dan Syekh Abdul Wahab Sya'rani pun mengatakan, kalau masalah penyusupan buku hati-hati. Banyak orang-orang baik bukunya ada di palsu. Kenapa? Saya sendiri punya buku tiga dalam mukaddimah uh, eh, Tembihul Muhtarin itu. Uh, aku punya buku tiga, itu waktu aku sampai aku kirim ke satu negeri, ternyata di negeri sana dihebohkan, saya dimusuhi. Setelah saya lihat ternyata buku saya nyampe ke sana sudah berubah. Saya masih hidup saja ada yang memalsu buku saya, bagaimana jika saya setelah mah mati. Jadi ada pemalsu-pemalsu itu. Lalu bagaimana kita tahu kalau itu palsu? Syariat Nabi Muhammad. Makanya jangan mudah percaya dengan sebuah buku yang didesbatkan kepada ahli tasawuf tentang penyelewengan-penyelewengan. Itu banyak dimasukkan. Syariat Nabi Muhammad sangat jelas ini. Lihat. Abdul, Syekh Abdul Wahab Syahrani adalah seorang alim, sekaligus seorang sufi wali besar. Dan beliau adalah waktu mengarang kitab, uh, mengarang kitab itu selalu dengan dengan petunjuk ilham. Akan tapi beliau mengatakan yang semacam itu. Orang luar biasa. Yang yang Eh, menulis buku termasuk dalam buku fikih Al-Mizan Al-Kubra itu sendiri adalah ditulis fikih perbandingan yang paling pertama dan utama sebelum ditulis fikih perbandingan yang lain Mizan Mizan Kubronya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah itulah. Jadi ada sebuah buku yang ditulis oleh kaum tasawuf, tasawuf yang sesat itu mengarah kepada tatsim, pelanggaran syariat, menghalalkan yang haram dan seterusnya itu adalah palsu termasuk dinisbatkan kepada Ibn Arabi dan juga termasuk dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan termasuk ada buku-buku palsu, termasuk juga disebutkan kepada Imam Ghazali rahimahullah termasuk seperti kitab yang aneh-aneh, kitab yang jadi nggak benar bahkan Imam Ghazali ada filsafat-filsafat palsu disebutkan kepada Imam Ghazali atau kitab-kitab aneh hikmah seperti kitab Aufak dinisbatkan kepada Imam Ghazali itu bukan karangan Imam Ghazali. Jadi aneh-aneh ini kitab senengannya para santri yang ingin terbang tuh, kitab Aufak itu itu bukan karangan Imam Ghazali itu. <laughs> Baik, ini saja, baik. Ini saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, akidah yang benar dan semoga Allah memberikan kepada kita sahabat yang benar, guru yang benar sehingga kita bisa tetap sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وبالله التوفيق وإذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته